dalam majelis ilmu yang tidak semua orang diberikan nikmat ini merasakan manisnya berada di dalam lingkup majelis ilmu bergaul dengan orang-orang yang berada di atas ilmu syar'i kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <clears throat> Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah merupakan kewajiban bagi kita seluruhnya sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia yakni mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kewajiban bagi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan beribadalah kepada Allah dan jangan engkau melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu pun. Perintah yang pertama adalah perintah memurnikan ibadah kepada Allah. Itulah tauhidullah. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ucapkan Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Perintah yang pertama ini adalah perintah tauhid. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Dan perintah yang kedua atau yang merupakan larangan adalah wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun. Syai'a satu pun. Jangan kalian melakukan kesyirikan. Perhatikan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita perintah yang terbesar adalah perintah tauhid. Dan larangan yang terbesar adalah larangan dari kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid. Dan kesyirikan itu adalah menduakan Allah di dalam ibadah menjadikan untuk Allah ada tandingan di dalam ibadahnya maka dari itu tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyud dzambi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar? Nabi menjawab, dosa, dosa yang terbesar adalah tatkala engkau menjadikan untuk Allah nidda tandingan dijadikan untuk Allah suatu tandingan wa huwa khalaqak sementara Allah menciptakan engkau Kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang paling baik dalam mendefinisikan yang namanya kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid. Ini definisi yang terbaik untuk kesyirikan. Adapun secara bahasa kesyirikan iya, Asyirk kesyirikan itu adalah diddul witr lawan daripada satu iya syirk artinya menjadikan sesuatu itu ada duanya ada tandingan untuknya sehingga orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah berarti dia menjadikan dalam ibadahnya ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga jemaah sekalian, siapa yang mampu menegakkan tauhid di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, dan menjauhi dari segala macam bentuk kesyirikan, maka inilah orang-orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah pada hari kiamat nantinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-An'am Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang yang beriman alladzina amanu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulm dan dia tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman ini kalimat syarat ini ya kalimat syarat nanti akan ada jawaban syaratnya syaratnya siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman Jawaban syaratnya ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan mutlak dunia, alam barzakh dan di akhirat. Wahum muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang terpetunjuk. Ya, yeah. siapa yang ingin meraih jaminan keamanan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhiratnya maka harus dia memenuhi syarat ini apa itu dia beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan syirik dengan kezaliman dan kezaliman yang dimaksud di sini adalah syirik tatkala turun ayat ini Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Karena syarat orang yang mendapatkan keamanan dunia dan akhirat itu adalah orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman sehingga sahabat me memahami bahwasanya kita ini tidak ada lagi yang bisa mendapatkan keamanan itu kenapa karena tidak seorang pun dari kita kecuali pernah terjatuh dalam kezaliman minimal dia menzalimi diri sendiri iya tidak ayyuna lam yadhlim nafsah Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, "Laisa kama tadhunnun." Bukan seperti apa yang kalian sangka. Alam tasma' qaulal alam tasma'u qaulal 'abdis salih. Bukankah kalian telah mendengarkan ucapan seorang hamba yang salih di dalam Al-Qur'an wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan Luqman memberikan mau'izah peringatan terhadap anaknya ya bunayya wahai putraku la tusyrik billah jangan engkau syirik kepada Allah kenapa inna syirkah la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang terbesar berarti yang dimaksud dalam ayat ini ya, tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman yaitu apa kezaliman yang terbesar yaitu syih, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala makanya adalah keutamaan orang-orang yang berada di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan nah dia jauhi kesyirikan maka dia akan mendapatkan keamanan secara mutlak dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjauhi kesyirikan, adalah apa yang disebutkan oleh al Imamul bukhari di dalam sahihnya datang dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى وإن وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله, الج... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كتنبي Nabi siapa Barang siapa saja yang mempersaksikan La ilaha illallah Tiada sembahan yang berhak diibadahi selain daripada Allah Ini adalah tau Tauhid Lawan daripada kesyirikan Siapa yang mempersaksikan La ilaha illallah Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah dan dia yakin bahwasanya Isa itu adalah hamba dan utusan Allah dan dia adalah kalimat Allah yang diturunkan kepada Maryam wal jannata haq dan dia yakin bahwasanya surga itu adalah kebenaran artinya benar-benar pasti ada wan naru haq dan dia yakin bahwasanya neraka itu pasti adanya Jawabannya adkhalahullahu jannah ala ma minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Bagaimanapun amalannya. Artinya walaupun dia berada di atas dosa dan maksiat. Iya. Walaupun dia tidak sempat bertaubat dari dosa-dosanya selain daripada dosa kesyirikan Allah akan masukkan dia ke dalam surga hanya iya yeah, mungkin saja dia akan disiksa sebelum kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga tapi pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga selama dia memiliki apa asal daripada tauhid ini ini keutamaan luar biasa. Janji surga bagi orang-orang yang berusaha berada di atas tauhid, menjauhi setiap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah potongan hadis yang panjang, Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, Yabna Adam, Lau ataitani biqurabil ardi khataya" ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفره Wahai anak cucu Adam Seandainya kalian nanti akan datang pada hari kiamat Dengan membawa dosa sepenuh bumi Tidak main-main Walaupun kalian membawa dosa sepenuh bumi ini Datang pada hari kiamat Dalam keadaan tidak sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Tapi syaratnya la tusyrik bi syai'a. Kalian datang dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepadaku syai'a dengan sesuatu pun. Sedikit pun kalian tidak melakukan kesyirikan. Allah janji la ataituka biqurabiha maghfirah pasti pasti saya akan datang kepada engkau pada hari kiamat dengan ampunan sepenuh bumi itu pula ini dalil yang sangat jelas menunjukkan keutamaan orang-orang yang menjauhi kesyirikan jamaah ampunan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan untuknya Tatkala dia berusaha menjauhi dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar ini, kesyirikan kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Sehingga jamaah sekalian, dalam hidup dan kehidupan kita, dalam membuktikan enam tujuan diciptakannya kita di permukaan bumi ini, dalam membuktikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita seluruhnya menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah penghancur seluruh amalan yang telah berlalu yang telah kita lakukan bahaya kesyirikan luar biasa yang insyaallah kita akan jelaskan nanti di tengah-tengah pembahasan apa sebenarnya bahaya daripada kesyirikan itu nah kemudian jamaah sekalian dalam rangka mewujudkan ibadah yang bersih dari kesyirikan bagaimana kita bisa memahami tauhid dan lawannya kesyirikan tersebut. Sebahagian orang dia tahu bahaya kesyirikan. Dia tahu keutamaan tauhid. Dia tahu bahwasanya dalam ibadah dia harus berada di atas ibadah yang sebenar-benar ibadah. Tapi karena kurangnya ilmu sehingga terkadang dia terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar kalau ternyata dia melakukan amalan-amalan kesyirikan. Kalau ada orang yang mengatakan jangan seperti itu, itu kesyirikan, justru dia marah. Kenapa? Karena jahil. Tahu bahaya kesyirikan, tahu jeleknya kesyirikan, tapi nam tidak tahu apa hakikat daripada kesyirikan dan tidak pandai membedakan antara tauhid dengan syirik. Ini fenomena luar biasa di tengah masyarakat kita. Iya. Tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Sehingga dia sudah terjatuh dalam syirik dalam keadaan dia tidak sadar. Salah seorang ulama besar, ulama kibar, beliau adalah seorang alim yang dikenal dari zaman ke zaman yang sangat gigih dalam apa namanya menegakkan tauhid di jazirah Arab dan sekitarnya di waktu tatkala jazirah Arab ketika itu terpuruk dari sisi akidah dan tauhid ini Beliau ini justru tegak memperjuangkan dan meneriakkan tauhid dan berusaha untuk menghancurkan kesyirikan dari segala sisi. Maka dari itu nampak orang-orang yang berada di atas kesyirikan benci terhadap beliau. Iya, alergi betul kalau dia dengarkan namanya. Tapi orang-orang yang berada di atas tauhid cinta kepada beliau. Atas karya-karyanya di dalam perkara tauhid dan perjuangannya dalam menegakkan dan mengembalikan umat ini kepada tauhid. Menjauhkan masyarakat Islam dari segala macam bentuk kesyirikan itu. Beliau adalah Al-Syeikh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul dengan Al-Qawaidul Arba' yang artinya kaidah-kaidah yang empat. Tayyib. Malzamah atau buku panduan yang ada di tangan antum itu merupakan terjemahan dari Risalah Al-Qawaidul Arba. Ini judul aslinya keliru ya. Di sini Al-Qaidatul Rabi'ah. Yang benarnya Al-Qawaidul Arba. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, di situ diterjemahkan kemudian penerjemah menambahkan pokok pembahasan dari setiap uh, apa namanya potongan-potongan pembahasan dari risalah ini. Tayyib. Risalah ini berisi kaidah-kaidah penting bagi para pemula dalam membedakan antara tauhid dengan kesyirikan. Iya. Bahkan jemaah sekalian, setiap orang yang baru mempelajari agama mau kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dia memahami empat kaidah yang telah beliau tuliskan ini atas hasil istiqra wa tatabbu' penelitian beliau terhadap kitabullah dan sunnah mengeluarkan empat kaidah penting bagaimana membedakan antara tauhid dengan kesyirikan. Iya. Kitab ini jemaah sekalian adalah kitab yang menjadi warisan turun temurun dari zaman ke zaman oleh para ulama. Naam. Mereka baca, mereka telaah, mereka ajarkan, mereka syarah diberikan penjelasan dari zaman ke zaman ada saja ulama yang memberikan penjelasan syarah terhadap kitab ini menunjukkan pentingnya dia dan menjadi warisan berharga di tengah umat ini bagi siapa saja yang menginginkan kebenaran dan menginginkan ibadahnya bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Naam. Jadi dalam risalah yang di tangan antum itu ada matan itu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian ada terjemahannya, kemudian pokok pembahasan dan ini saya harapkan kita bisa memperhatikan betul ya yeah, dengan baik sehingga dengan selesainya pengajian ini insya Allah kita bisa benar-benar memahami isi dan kandungan kitab ini. Iya. Yeah dan sengaja kita berikan buku panduan agar supaya ya, kita bisa lebih dalam lagi dalam memahami pelajaran bukan sekedar datang duduk dan diam ya tapi diinginkan juga ada taksis ilmu padanya ilmu yang me mendasar bagi kita seluruhnya sehingga bisa kita jadikan patokan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Iya. Kita baca ya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim As'alullah al-karim رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة Situ ada kurang dalam penulisan. Fa inna ya ada kelanjutannya. Fa inna haula istalas unwanus sa'adah. Tapi di terjemahan itu lengkap. Iya. Mungkin luput dari pihak percetakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Basmalah Di awal setiap kitab Yang ditulis oleh para ulama kita Ini merupakan adat kebiasaan mereka Setiap kali menulis kitab Mereka mengawalinya dengan Basmalah Dalam rangka mencontoh penulisan Al-Quran yang setiap surah di dalam Al-Quran pasti diawali dengan basmalah kecuali surah At-Taubah atau Bara'ah Naam Beliau berkata As'alullah al-Karim Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia Rabbal arshil azim Rabb Arsh yang agung Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah Agar menjadikan engkau sebagai wali Di dunia dan di akhirat Wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta dan agar menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau dari kalangan orang-orang yang jika diberi nikmat maka dia bersyukur. Wa idza sabara. Dan jika dicoba dia bersabar. Diberikan bala dia bersabar Wa idza adnaba astaghfara. Dan jika dia berbuat dosa, terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, istaghfara. Dia memohon ampun, istighfar. Fa inna istalat karena sungguh tiga perkara ini unwanus sa'adah merupakan tanda kebahagiaan Perhatikan jemaah sekalian, di awal risalah ini Syekh Muhammad rahimahullah membawakan atau mengawalinya dengan doa terhadap para penuntut ilmu. Dan di sini kita dapat melihat pentingnya mendoakan para penuntut ilmu penuntut ilmu syar'i Allah dan sunnah karena doa dari seorang guru terhadap murid itu adalah perkara yang sangat diharapkan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal Naam Di antara tanda seorang guru yang baik yang benar-benar menginginkan kebaikan terhadap muridnya terhadap mada'u maka dia senantiasa mendoakan kebaikan terhadap para penuntut ilmu didoakan dengan doa yang baik sehingga suatu hari dia akan menjadi seorang yang benar-benar diharapkan memiliki ilmu yang benar dalam kitab Allah dan sunnah sehingga jamaah sekalian mendoakan para penuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat penting dan ini adalah adat kebiasaan dari para ulama kita tidak seorang pun dari mereka kecuali kita dapatkan mereka sering sekali mendoakan muridnya Naam. Mendoakan barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Hafizakallah, semoga Allah menjagamu. Ya, zadakallahu ilman, semoga Allah menambahkan ilmumu. Ini adalah doa-doa yang baik dan ini sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Iya, Al Imam Ahmad rahimahullah Beliau sangat banyak mendoakan Al-Imam Syafi'i. Tatkala beliau ditanya, "Kenapa engkau banyak mendoakan Asy-Syafi'i?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya saya melihat pada dirinya ada tanda-tanda kebaikan." Mungkin dilihat kecerdasannya, kesungguhannya dalam belajar. Iya, maka beliau banyak mendoakannya. Saya melihat padanya ada tanda-tanda kebaikan. Maka saya sangat berharap agar suatu saat dia bisa memberikan apa? Manfaat terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan saya mengharapkan bagian daripadanya dengan doa saya. Iya. Ini harapan Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga jemaah sekalian, di sini juga dalam doa yang dipanjatkan oleh Syekh di sini dapat kita melihat betapa beliau menulis risalah ini benar-benar menginginkan kebaikan terhadap umat. Diawali dengan doa untuk kebaikan umat ini. Dan doa ini mencakup seluruh orang-orang yang membaca atau mengajarkan atau mempelajari atau menghafalkan risalah ini dia tetap mendapatkan doa daripada Syekh rahimahullah siapa saja yang punya perhatian terhadapnya mendapatkan bagian daripada doa ini dan perhatikan zaman sekalian kandungan daripada doa ini adalah kandungan yang luar biasa hebatnya. Ya. Perhatikan, kata beliau, saya mohon kepada Allah yang maha mulia. Rabb Arsy yang agung. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar engkau agar Allah menjadikan engkau ya, sebagai wali di dunia dan di akhirat. Nah, di sini lihat pokok pembahasan yang kedua, makna daripada al-walayah atau perwalian dan hakikat daripada perwalian itu. Kenapa Syekh rahimahullah mendoakan kita para penuntut ilmu agar supaya Allah menjadikan kita sebagai wali di dunia dan di akhirat. Apa makna daripada wali? Nah, Al-walayah asal daripada al-walayah itu tufidul qurb menunjukkan sesuatu atau kedekatan. Al-walayah artinya al-qurb, kedekatan, dekat. ya Yeah. Seseorang sifulan menjadikan sifulan sebagai wali artinya menjadi orang dekatnya. Begitu ya. Orang dekat yang akan dia berikan pertolongan padanya, yang dia berikan nasihat kepadanya, dia berikan penjagaan terhadapnya. Ya. Adapun dari sisi syariat, makna daripada al-walaya itu adalah al-qurbu wal hubbu sesuatu yang menunjukkan kedekatan dan kecintaan. Dekat disertai dengan kecintaan. Iya. Maka dari itu tidak ada al-walayah jika tidak disertai dengan al-mahabbah, kecintaan. Orang yang dekat sekaligus cinta kepada seseorang itu menjadikannya wali. sebagaimana al-adawah permusuhan itu memberikan faedah apa al-bu'du wal bughdu jauh dan benci ya jadi al-walayah ini kesimpulannya ya al-walayah artinya apa eh? al-qurbu wal hub dekat dan cinta lawannya al-adawah ya artinya al-bu'du wal bughdu jauh dan benci Maka di sini dapat kita melihat agungnya doa Syekh di sini. Beliau mendoakan kita, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali. Apa artinya wali? Orang yang dekat dan dicintai oleh Allah. Beliau sangat menginginkan kalau setiap para penuntut ilmu ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Beliau menyebutkan al-walayatu diddul adawah Al-walaya lawan daripada al-adawah. Sudah kita jelaskan tadi ya. Iya. Wa aslul walayah al-mahabbatu wal qurb wa aslul adawah al-bughdu wal bu'du. Asal daripada al-walayah adalah cinta dan dekat. Dan asal daripada al-adawah itu adalah benci dan jauh. Iya. Yeah. butuh kita pahami bersama bahwasanya al-walayah perwalian ini ada yang merupakan perwalian Allah terhadap hamba dan perwalian hamba terhadap Allah. Ketika hamba menjadikan Allah sebagai wali, artinya hamba berusaha mendekat kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan sebaliknya ketika Allah menjadikan hamba sebagai wali itu adalah Allah cinta kepada hamba dan dekat kepada hamba itu. Allah cinta kepada hamba dan dekat kepada hamba tersebut. Dan ingat, perwalian Allah terhadap kita tidak akan bisa tercapai kecuali didahului dengan apa? Kita berusaha menjadikan Allah sebagai wah, wali. Artinya, kecintaan Allah, kedekatan Allah tidak akan bisa tercapai dengan sempurna kecuali kita berusaha mendekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka siapa yang dicinta, yang berusaha mendekat kepada Allah, mencintai Allah, akhirnya Allah cinta kepadanya, Allah mendekat kepadanya, maka disinilah dia telah sampai pada satu derajat yang sangat mulia dalam Islam, yaitu sebagai waliullah. Sekira kita semuanya tidak asing lagi mendengar kata apa? Wali. Orang Bugis bilang wali wali pitue orang Jawa bilang wali <laughs> kalau orang Bugis punya wali pitue kalau orang Jawa punya wali songo kalau orang Mandar punya wali apa Hah? tidak ada iya yeah. Siapa yang telah dicintai oleh Allah dan didekati oleh Allah, dia mendekat kepada Allah dan Allah sudah dekat kepadanya, itulah wali. Ini kata al-walayah. Nah. Ikhwani fillah, Jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seseorang itu sebagai wali di dunia dan di akhirat, maka benar-benar Allah akan memberikan penjagaan luar biasa terhadap dirinya. Pertolongan terhadap dirinya. Iya. Dia tidak akan mendapatkan bahaya baik dalam perkara dunianya maupun dalam perkara agamanya iya dan bahaya dalam perkara agama ketika kita bisa terhindar daripadanya jemaah sekalian ini adalah ke keberuntungan yang luar biasa dan itu adalah ciri seorang wali wali Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuk perwalian Allah terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur Kafaru كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم minan nuri ila dhulumat. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Ini sudah ditegaskan oleh Allah. Allah adalah wali iya, penolong penolong sebagai penolong pembela terhadap orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk pertolongan Allah? yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid kegelapan maksiat menuju cahaya taat kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu akan mengeluarkan dia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini bentuk perwalian Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau Allah menjadikan seorang hamba sebagai wali ketika Allah senantiasa menuntun dia kepada cahaya, kepada kebenaran, kepada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi ini. Siapa yang selalu dituntun kepada ilmu yang benar, amalan yang benar, amalan yang kuat, Berarti Allah telah menjadikannya sebagai seorang wali, orang-orang yang dicintai dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka, penolong mereka, pembela mereka itu adalah at togut Setiap yang disembah selain daripada Allah. Bagaimana bentuknya? Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Dia sudah mengenal tauhid. Tapi karena dia dijadikan wali oleh syaitan, terpengaruh oleh syaitan, akhirnya apa? Dia beralih kepada kesyirikan wal billah. Dia sudah mengenal sunnah, tapi karena banyaknya syubhat, akhirnya dia meninggalkan sunnah. Yang dahulu dia berada dalam majelis ilmu, senang dan tentram di dalamnya. Ya, merasakan manisnya menuntut ilmu, tapi karena syubhat yang menampar-nampar, akhirnya menyebabkan dia meninggalkan majelis ilmu itu. Inilah orang-orang yang dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan, dari cahaya petunjuk menuju kegelapan kesesatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah benar-benar menjadi wali orang-orang yang beriman. Iya. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan zalika bi anna Allah maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Demikianlah dialah Allah Subhanahu wa taala wali terhadap orang-orang yang beriman dan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak memiliki wali la maula lahum tidak ada wali bagi mereka baik kemudian jemaah sekalian kata wali ini ya terkadang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Nah, yang mana sebenarnya ciri seorang wali itu? Terkadang kita mendengarkan dari masyarakat, oh, Syekh Fulan atau Kiai Fulan, jangan macam-macam wali itu. Kenapa bisa tahu kalau dia wali? Oh, bisa terbang. Iya. Yeah. Apakah betul itu ciri seorang wali? Kalau cirinya bisa terbang, Air Asia juga bisa terbang. Kalau dikatakan dia adalah seorang wali, kenapa tahu kalau dia wali? dia itu kebal. Iya. Ada cincinnya namanya cincin zamrud. Sudah diisi. Kiai kebal. Iya. Apakah ini ciri seorang wali? Ini yang menjadi fenomena di tengah masyarakat kita tidak mampu membedakan yang mana wali dan yang mana bukan wali Allah. Ketahuilah jamaah sekalian. Sebelum kita menyebutkan ciri-ciri wali ini, iya, butuh kita pahami bahwasanya dalam Al-Qur'an kata wali itu ditujukan pada dua golongan manusia. Yang pertama ada yang disebut waliullah alias wali Allah. Ada juga yang disebut dengan wali syaitan. Artinya wali syaitan. Wali juga tapi wali setan. Jadi saya nasihatkan kepada ikhwah Jangan terburu-buru, tergesa-gesa menghukumi, oh bukan wali itu. Iya. Akui saja iya wali. Karena memang wali itu ada dua. Mungkin saja wali Allah, kalau bukan berarti wali wali syaitan. Maka dari itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah punya satu kitab khusus untuk membedakan ini. Yang mana wali Allah dan yang mana wali syaitan. Beliau berikan judul sudah kita sebutkan tadi Al-Furqan baina Aulia rahman wa auliya'is syaitan. Pembeda antara wali Allah yang Maha Rahman dan wali Allah yang Maha dan wali syait, syaitan. Mana wali Allah, mana wali syaitan dijelaskan secara gamblang di dalam kitab ini. Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Saya tidak tahu apa sudah diterjemah. Ya, kitab yang sangat hebat. Iya. Dalam Al-Quran Allah membedakan ada wali Allah dan ada wali syaitan. Iya. Misalnya di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan فإذا قرأت القرآن fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal hum bihi musyrikun jika engkau membaca Al-Qur'an maka bertawudlah mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk Kenapa? Kata Allah, sungguh dia. Siapa dia ini? Hah? Sungguh syaitan ini laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu. Tidak punya kemampuan sama sekali terhadap orang-orang yang beriman. Siapa yang punya keimanan, hebat dan mantap keimanannya, syaitan mati kutu. Tidak akan mampu mempengaruhi dan tidak akan mampu menyesatkan dia. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabbnya. Kemudian Allah berfirman, "Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawna." Sesungguhnya kemampuan setan itu iya, dia hanya mampu terhadap orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali. Wali apa namanya ini? wali syaitan. Ini dalil jenis yang pertama ada yang disebut wali wali syaitan. Iya. Orang-orang yang menjadikannya sebagai wali dan orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadapnya. Taib. Ada dalil tentang wali Allah ini banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Yunus iya, ayat 62 Allah berfirman, "Ala inna auliya Allah Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak bersedih ini dalil tentang adanya wali wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fillah di sini perhatikan wali dalam Al-Qur'an dan sunnah itu ada dua bentuknya wali Allah, wali syaitan. Kalau dikatakan wali, jangan langsung per, apa namanya? fahami itu wali Allah. Tapi dijelaskan dulu, wali apa dia? Wali Allah atau wali syaitan? Nah, sekira kita tangguhkan dulu majelis kita insya Allah kita akan lanjutkan pada asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu